munculnya ria dan ujub setelah selesai daripada amalan itu indikasi menunjukkan bahwasanya amalan tadi yang pertama yang disangka oleh pelakunya dia sedang ikhlas dalam melakukan amalan tersebut ternyata tidak ikhlas. ternyata tidak ikhlas. Ya. Seandainya seorang beramal sedikit tapi ikhlas itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين Sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang yang takwa. Beramal dengan ria, maka akan timbul akibat setelah itu dosa yang lainnya lagi, yaitu ria. Itu orang yang sedekah, yang infak dia sodako dia berikan harta yang banyak oleh Allah dia sodako infak tapi sodako dan infaknya bukan karena Allah dia sodako dan infaknya karena ingin dipuji oleh manusia supaya dikatakan dia orang yang baik orang yang khair orang yang dermawan dan yang lainnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa roja 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم